Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Medan? Medan ini? Bukan, Deli Serdang. Orang Medan asal menjawab aja. Yang penting Medan Sumatera Utara Indonesia berkah. Cuacanya bagus. Hujan itu hanya untuk menenangkan hati yang kepanasan saja. Perut sudah makan, betul? Ada juga yang belum. Maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersolawat kepada Rasulullah dia yang membuat kita bersatu di sini. Kalau bukan karena dia kita tidak boleh bersama di dunia maupun di akhirat. Maka kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.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 Itu biasanya jurus kalau mau produk sudah habis. Yang menyenangkan hati adalah bahwa pesantren ini bukan punya orang. Betul. Bukan punya keluarga, bukan punya suku, bukan punya komunitas, bukan punya alumni. Pesantren Mawaridus Salam adalah milik umat Islam. Kenapa kau tidak mau menyumbang di pesantren? Alah paling-paling nanti besar punya kerajaan. Mati bapaknya, naik anaknya. Mati anaknya, naik cucunya. Mati cucunya, bercabang-cabang cicitnya. Kenapa kau tidak mau belikan semen untuk pesantren Mawarudus Salam? Allah itu kan punya satu suku tertentu. Aku tak satu suku sama dia. Memangnya marga kau apa? Marga Satwa. Kau marga apa? Margarin. Tapi Mawaridus Salam milik siapa? milik semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah siapa saja yang bersyahadat maka dia pemilik pesantren Mawaridus Salam nah itu dulu pokok pangkal yang pertama yang mesti dipahamkan kepada umat Islam bahwa dalam Islam ada namanya wakaf. Apa namanya? Wakaf. Wakaf itu rukunnya ada empat. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qol. Kita ulang sekali lagi. Ada yang berwakaf. Siapa dia? Umat Islam di seluruh dunia. Ada yang menerima wakaf. Inilah dia nazir, ustadz-ustadz kita yang mengelola wakaf dengan amanah. Ada benda yang diwakafkan, Inilah dia semua hasil yang ada di pondok ini wakaf. Ada ijab dan kabul. Aku wakafkan satu sak semen ini untuk kepentingan pesantren Mawaridus Salam tunai. Ada yang tak setuju? Bisa wakafkan satu sak semen, kasih semen. Tak bisa satu sak semen, batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil, batu kerikil tak mampu, pasir, pasir juga tak sanggup. Sungai Delhi masih luapang. Paham? Paham? Datang kemari, kasih satu sak semen, selesaikan bangunan yang belum selesai itu. Tuh, satu sak semen. Betul itu bangunannya Ustaz? Takutnya salah tunjuk pula kan? Itu bangunannya. Semua jamaah tersenyum. Rupanya Wang Ngawat tunjuk rumah orang. Ibu buat rumah besar. Jendela kaca, batu bata, megah, mewah, cantik. Mau? Nampaknya masih yang banyak yang belum bangun tidur. Ibu punya rumah batu jendela kaca cantik lantai marmer ukiran Spanyol mau kamar mandinya setiap kamar dibuka karpet mau setiap tamu yang datang ke dalam macam menengok kucing mau semua sudah pindah ke rumah itu. Tempat tidur sudah pindah, kamar sudah pindah, laci-laci lemari sudah pindah, meja kursi sudah pindah. Yang belum pindah ibu. Ibu belum pindah, barang-barang sudah pindah semua. Pas mau pindah kumat darah tinggi. Mati. Apa yang dilakukan Bapak? bukan saya menjawab mereka mengaku sendiri rumah besar yang kau bangun tinggal tinggal rumah besar tapi kalau kau berikan dua tiga sak semen batu bata batu kerikil kaca besi kusen itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat betul anak-anak akan belajar di situ bukan dua tiga orang yang akan masuk ke sekolah itu Seribu orang anak mawaridus salam akan belajar. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam mereka akan belajar di sana. Kecuali siang ini libur. Pagi-pagi mereka sudah duduk di sana mengapal mansaro alat darbi wasola Mansobaro, zofiro Manjadda wajada Siapa yang memanjat? Sakit dada. Siang-siang mereka akan duduk di sana menghafal tasrif. Daraba daraba darabu daraba daraba darabna darabna darabna darabna darabna darabna darabna darabna. Sore-sore mereka latihan muhadharah di sana. Let's thank to God Allah. Give us opportunity until we can meet together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Bring us from the darkness to the likeness. Honorable Mr. Chairman, tashilan li wa tafhiman lakum. Besok pagi mereka maju lagi ke kelas itu juga. Satu-satu maju ke depan. Karena Muhammadun naiman fi firasihi wa satu asyur. kulluhu zalaman wa bardun. Laisa fiha illa sautul harik fit tariq. Fit tariq Saya hafal, cuma ngetes saja. Sampai hari kiamat kelas itu tidak akan pernah berhenti belajar nahu, belajar sorab, belajar balaghah, belajar mahfuzat, bahasa Arab, hafalan Quran, hadis Nabi sampai hari kiamat. Masih mau juga membangun rumah besar? Silakan. Silakan, buatlah buat, buat, buat, buat, buat. Sekarang saya tanya, mau membangun rumah besar atau nyumbang ke pesantren? Yang bilang nyumbang tuh yang punya duit. Yang sekolah diam aja duit jajan mesti dikirim nyumbang mereka sedang mengajarkan kita sedangkan mereka belum punya duit pun masih mau nyum belum berusaha mereka belum bisnis mereka belum ada pencariannya duit jajannya pun dia mau nyumbang tiba-tiba yang punya duit pula pelit bin bakhil bin kedekut bin Masya Allah Tadi saya sangka kotak-kotak ini kotak untuk sedekah ini Rupanya kotak minuman Ustaz Somad Pertama kami datang kemari Ini hutan Ustaz Somad Itu kata Kiai Pertama datang kemari ini hutan Ustaz Somad Saya tahu Pak Kiai Jangankan dulu Sekarang pun masih hutan juga Sekarang hutannya indah Bunga-bunga hijau Satu pun tak ada yang berbunga Parah juga ini Kenapa lah taman di Mawaridu Salam ini tak berbunga? Karena bunga-bunganya udah masuk kelas Oh, Ustaz Somad 10 tahun yang lalu di sini Kami datang kemari Ini hutan dan kami tak punya duit ngutang sesoman 4 miliar utang kami dan setiap bulan kami harus mencicil cicilan 70 juta akhirnya jadilah pesantren megah mewah besar cantik dan indah tapi mereka tidak bawa-bawa nama tidak bawa-bawa ini kami ini keluarga kami tak bawa satu pun tak ada gambar kiai itu di balehu yang ada cuma gambar saya. Padahal yang bangun pesantren ini mereka. Mestinya kalau mereka mau menunjukkan diri, dibuatnya gambar dia besar-besar sampai lubang hidung sebesar terowongan mina. Oh, tak ada nama mereka, tak ada. Namanya pun tak ada. Kiai Anu tak ada. Yang besar-besar dibuat Al Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Mereka mengatasnamakan ini adalah punya Oh. Lalu kenapa gambar dia dibuat? Dia tamu. Mereka selalu mengajarkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim daifahu Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyutji zarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw Liasmud Kalau enggak salah kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2. Mantap. Soalnya saya tak sampai kelas 2, kelas 1 cabut. Masya Allah tabarakallah Hari ini saya sampai di Medan Mendengar cerita-cerita yang luar biasa Mau mendengar cerita yang saya dengar hari ini? Ustadz Soman Banyak emak-emak sekarang Mau memasak Sampai ke dapur kompor sudah tak ada Di mana kompornya pak? Dijual anaknya untuk beli sabu-sabu ini cerita yang saya dengar hari ini. Telinga saya mendengar. Anak-anak di kampung, di desa menjual kompor emaknya untuk beli sabu-sabu. Ustadz Somad, saya pergi ke supermarket di pinggir jalan jam setengah 12 malam. Apa yang saya tengok? Anak SMP masuk supermarket jam 12 malam membeli. Nanti saya ucapkan tak sopan. Tapi mau begitu ceritanya mesti saya sampaikan. Di depan kiai tak sanggup saya mengucapkannya. Membeli alat kontrasepsi untuk berzina. Itu siapa yang bisa mengatasi semua ini? Apa mungkin saya jam 12 malam datang ke supermarket itu ceramah? Assalamualaikum Warah ya ayuhas syabab La tashtaru alat kontrasepsi Mana mungkin Ini masalah tidak selesai dengan tablik akbar Betul Ini masalah tidak selesai dengan ceramah Satu-satunya solusi masalah narkoba masalah pacaran, masalah pergaulan bebas, masalah anak muda keluyuran. Solusi tinggal satu, pondok pesantren. Tak ada lain. DPR sibuk mengurus sidang paripurna, sidang itu, sidang ini, sidang hantu belau. Pertama dia mimpin sidang, lama-lama dia pula kena sidang tipikor. Pejabat sibuk tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Salah tanda tangan. Gol ditangkap KPK. Pak polisi sibuk razia di jalan. Kasihan kita dengan polisi kita. Cukuplah mereka mengatur lalu lintas. Beban mereka berat. Tak sesuai lagi jumlah polisi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Mau diterima polisi baru, negara tak sanggup lagi mengeluarkan gaji. Sampai pensiunan pun mau dipotong juga pensiunnya. Banyak orang yang pensiun udah tua mau mati, mendengar berita pensiun mau dipotong ini, mati dia langsung. Maka tidak lagi ada solusi. Politikus sibuk dengan politiknya. Bisnismen sibuk dengan mencari harta. Pergi pagi pulang petang. Habis keringat banting tulang. Tapi ada satu harapan baru. Ada satu yang bisa menyelamatkan pondok pesantren. Cukupkah Sumatera Utara anaknya yang jumlahnya jutaan orang diselamatkan hanya satu pesantren Mawaridus Salam? Cukup? Cukup? Mana cukup? Tapi anak-anakku ini nanti akan pulang Mawaridus Salam 2, Mawaridus Salam 3, Mawaridus Salam 4, Mawaridus Salam 5, Mawaridus Salam 6, dari mulai Labu Sel, Labuan Batu Selatan, Labura, Labuan Batu Utara, Tapsel, Tapanuli Selatan, Taput, Tapanuli Utara, Tobasa. Mana Tobasa? Tobasa Mosir, Tanah Karu, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mesti berdiri mawaridu salam, mawaridu salam, mawaridu salam. Salam, apa arti salam? peace peace damai pipis terkencing makanya ada slogan namanya green peace green hijau peace damai green peace mendamaikan dunia dengan gerakan menjaga kehijauan Makanya tanam-tanaman tak boleh dipotong sembarangan hijau. Hai kalian kelompok Greenpeace, Greenpeace. Kalau mau menengok yang hijau-hijau, datanglah kalian ke Mawaridus Salam. Memandang kemana-mana hijau, dinding pun hijau. Santri-santri pun bajunya hijau. Daun-daun di depan hijau, karpet hijau. Nanti kalau mau menyumbang untuk Mawaridus Salam pakai duit warna pula hijau gila oh, pula hijau merah lah nah Masya Allah wasalah Kismul Kismul apa itu? Hah? Kismul luah Kismu ihya illuah Untung ada ihya'nya Saya kalau nengok kismul luah itu langsung jantung saya Soalnya dulu dipukul pakai batang sapu pak oh patah tangan pukul ismu mangkanat asma'uhum maktubah fi hazihil waraqah falyahduru ila qismil lughah ba'da salatil maghrib tamaman itu mendengar dulu sekarang mana ada lagi Nomor Salam masih ada mahkamah lughah oh banyak kali yang sakit hati ya saya dulu hampir dipastikan bisa dihitung berapa kali saya kena mahkamah luwak. Pokoknya jasus-jasus tuh banyak yang putus asa kalau dekat sama saya. Kenapa? Karena saya diam aja. Tak mau saya ngomong. Diam. Ilaina anta ila matbah. Ya. Ilaina ilah hamam. Kalau marah kali abukalah. Tapi kadang kawan-kawan ini saking tajamnya telinga dia, maklumlah udah jam 5.30 belum juga lagi dapat mafkulum bih. Belum juga lagi dapat objek. Sudah tak dapatnya lagi, rupanya kawan seiring pun dijegalnya juga. Inilah. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang musuh dalam selimut. Makanya mahkamah luwah ini mengajarkan saya Jangan percaya pada teman guys karena di ujung-ujung hari kita juga dicatatnya nama kita Abdul Somad. Dipanggillah nama saya. Abdul Somad falyahdur ila tismil Langsung datang ke mahkamah bahasa, dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul itu sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya nggak mau saya datang. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini nampaknya kena hukum kismu ta'lim. Kota diisi. Ibu-ibu yang ada cincinnya tiga, masukkan satu. Yang gelang kaki dua, kalau berjalan kerincing, kerincing, kerincing. Buka, masukkan satu. Yang anting-anting dua biarkan aja, kan tak mungkin pakai anting satu. Emang penyanyi metal. Duit yang kau cari pak belum tentu bisa kau makan, betul? Nah masukkan bu, masukkan. Anak-anakku naik satu orang ke atas. Ini di atas ini banyak ikan-ikan besar. <laughs> Ikan paus, ikan hiu ada. Semua ikan lumba-lumba pun ada ikan pari ada juga ikan pari itu ya 10 ribu lah lalu yang di bawah ini ikan-ikan teri aja nampak, tapi 3 ton nah mahakalta yang kau makan ta yang kau makan faafnaita busuk wa malabista yang kau pakai faablaita lapuk yang kau makan busuk yang kau pakai lapuk wa mata sadaqta yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin bisa satu sak kasih satu sak Ustaz Somad nolong berapa sak itu untuk kelas apa untuk asrama tuh Ustaz Hah? asrama asrama pahalanya lebih besar daripada kelas karena kalau kelas malam kosong tapi kalau asrama ngoroknya aja dapat pahala jam-jam 2 malam mengalir oh, pahala apalagi sampai meleleh air liur kalau kelas malam kosong tapi insya Allah di situ mengalirlah pahalanya ibu mau tak mengalir pahala jam 12 malam terang makam ibu lapang kubur ibu mengalir tiap malam Ibu sudah mati dimakan cacing tanah. ini kalau cerita mati ibu ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Bapak sudah mati. Senang kali bu nih bapak mati. Bapak tak lama lagi pak. Makanya kalau kalian nengok jenguk ada orang-orang sakit kasih tahu dia sabar ya pak. Ku tengok bentuk-bentuk bapak ini dua kali jumat lagi gol nih pak. Sampai nih. Bapak-bapak yang berdiri, kasih sumbangan. Kalian di berdiri, kasih. Cuma lah kalian mau masuk surga? Di dunia aja udah tak dapat tempat duduk. Saya mengasih 100 sak semen. Tak muat nih 100 sak semen. Berapa satu sak semen sekarang di Medan? 52. 52 ribu. 52 ribu? Wah banyak juga itu. Satu sak semen 52 ribu kali 100 5 juta 200 Oh nantilah aku transfer Ustad, tolong belikan nanti 100 sak semen tuh Serahkan untuk kelasnya Ustad. Tapi tak perlu kalian tulis itu Abdul Somad tapi. Kalau udah kasih-kasihkan aja jangan pula tulis itu untuk aku 100 sak semen. Kalau aku mati tolong anakku nanti ngontrol ke situ. Mana semen bapakku kemarin? Mana mana mana mana? Lillahi taala. Berikut ini penanda tanganan gedung gedung apa tadi Ibu ya? Kiai. Gedung Madinah. Lantangan Abdul Somad. Rupanya spidol macet. Selesai. Saya sangka bangunan udah selesai. Tinggal menempelkan aja. Rupanya tiang masih bertangga. Orang yang pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sempilit maka melihat tiang-tiang itu stres dia, suntuk dia. Habislah duitku ini. Orang yang bakhil bin pelit itu banyak ibu-ibu di belakang tuh begitu menengok kotak tuh kumat sakit jantung. Menengok satu kotak, ai gitu. Rupa-rupanya yang berjalan sampai lima kotak. Ai, ai, ai. Balik stroke ringan. Ay. Tapi kalau orang semangat sedekah, sengaja dicari-carinya, Mana pesantren yang bangunannya belum selesai? Datang dia ke kiai. Kiai, berapa kelas lagi perlu? Berapa asrama lagi perlu? Berapa utang di bank? Berapa yang belum dibayar? Mau bantu? Nanya aja. Kita tak tahu entah macam mana nasib anak kita ini masa akan datang. Tak tahu kita bagaimana anak kita ini tak bertudung tak tidak nanti. Tak tahu kita tak bagaimana anak kita ini tak mabuk, tak kena narkoba, tak kena lem kambing. Tapi ada satu jaminan pertolongan Allah. Apa dia? Selama ada pondok pesantren, insya Allah selamat mereka dunia akhirat. Tengoklah anak-anakku, tengok. Jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lututnya tertutup, bajunya baju kurung. Sekarang banyak juga emak-emak pakai jilbab tapi lehernya nampak. Begitu tudung sampai sini aja. Nah, telinga nampak. Ada jilbab tuh modelnya sampai setengah telinga aja. Nah, untuk apa? Nunjukkan anting-anting. Ada pula dibelokkan pula jilbab ke belakang sini. Sa. Oh apa? Menunjukkan leher rantai emas. Tapi anak-anakku sudah diajar dari sejak sanawiyah tiga tahun aliyah tiga tahun enam tahun berjilbab panjang enam tahun berbaju kurung enam tahun jauh dari laki-laki tengok yang satu di ufuk barat yang satu di ufuk timur mana ada mereka pandang-pandangan paling pandang-pandang begitu tengok-tengok tengok terpandang pula ustaz eh, Mawaridus Salam ada santri, ada santriwati. Betul ke? Bersyukur kalian anakku. Saya dulu di pesantren 1500 laki-laki semua. Kami menengok perempuan itu cuma hari Ahad aja, seminggu sekali. Itu pun nenek-nenek nenek nengok cucu. Hari Ahad mudip, mudip, mudip. Hari Ahad jam-jam 8 sampai jam-jam Tiga sore ah, duduklah kami nengok rupanya nenek-nenek ini pun cantik juga lama-lama itu <laughs> tak ada menengok perempuan Alhamdulillah mawaridu salam Santri ada Santriwati ada Tulab ada Talibat ada Maka insya Allah ke depan mereka ini yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara Bupati Deli Serdang itu apa bupati tamat pesantren? Bayangkan kalau bupatinya tamat pesantren. Awal jadi bupati, pergi dia ke kantor bupati, ditengoknya tak ada azan di masjid, diambilnya mikrofon azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kepala-kepala dinas langsung sholat. Yang tak tak sembahyang selama ini pun sholat. Allahu Akbar, langsung sholat. Ditanya kawannya, kau tak beruduk? Nanti aja lah. Kenapa mereka takut? Kenapa kepala dinas takut? Karena bupatinya so soleh. Serba salah nyambung ceramah Ustaz nih. Nanti kita sebut soleh katanya solat. Yang paling selamat diam aja lah. Karena bupatinya so Jangan. Mereka yang jadi polisi di Mabes Polri, TNI Polri, tentara, angkatan laut, angkatan darat. Ada di antara mereka ini nanti yang akan jadi polisi. Amin. Kira-kira kalau santri Mawaridus Salam ikut tes polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Dadanya bersih. Pas diperiksa sama dokter di scan, bersih. Coba anak-anak SMP yang cabut-cabut tuh, waktu diperiksa berawan. Eh, bersih. Paling merokok sekali-sekali aja lah. Sedang libur ya kan, sedang cabut. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu. Cabut kami, minta izin kami sama Haris Haris, Pak Haris ya, kami izin mau keluar. Mungkin nakhruj uh, asyarah dak dakoik. Nah, mungkin nakhruj. Sampai inilah kawan ini. Makanya jangan berkawan sama orang tak ba tak baik. Saya saya ini dari dulu baik. Cuman kawan saya ini tak baik. Mas giliran kami cabut, diajaknya saya merokok. Mana yang merokok? Allah bencong katanya. Mak. Bencong tuh bangkit. Apa kau bilang? dikasihnya lagu dan garam merah oh, menunjukkan jantan was dua tiga kali isap lewat kiai uh, Alhamdulillah kiai tak nampak nanan kiai itu nampak udah kita bacakan wajah waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'arsainahum fahum la yubusirun balik lagi mobil kiai Wah, itu kenangan saya. Makanya kemarin pas di pesantren jumpa lagi sama kiai. Hmm. Inilah kiai yang lewat dulu kata. Saya ya kiai. Merokok lagi? Tidak. <laughs> Insya Allah tabarakallah. Tapi anak-anak mau ridho salam ini tak ada merokok. Betul kan? Hmm. Iya, Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak mawaridu salam tak ada pacaran-pacaran. Seno tu pacaran. Kalau ada yang berani-berani kirim surat, kirim SMS pandang-pandangan, apa kau nengok-nengok? Nanti taman pesantren kuliah kau 4 tahun S1, S2 baru datang kau ke rumah. Itu pun kalau tidak disalib sama yang lain. Kuliah 4 tahun, nulis skripsi lambat pula. S2 terlambat pula, barulah kalian datang. Adik, dulu kan janji abang kalau S2 datang, ya mohon maaf bang, kau sudah disalib Valentino Rossi. <laughs> Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran. Bodoh. udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anakku, kalian anak-anakku semua. Sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan, diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Siap alamat kalian tak dapat Laku didik semuanya laku tatar semuanya kalian yang mau datang datang nanti ku engkau dengan anakku alumni pesantren Mawarido Salam dengan mengajarkan surah Ar-Rahman apa kata dia tak mau aku udah hafal gitu. Tapi karena mereka rendah hati, mereka terima. Yang penting kau so. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman علمه البيان الله أكبر kata bininya di belakang kok cuma lima ayat rupanya kredit pula jangan kau lihat karena gantengnya karena yang ganteng-ganteng akan menjadi santapan cacing tanah jangan kau lihat karena kayanya karena yang kaya harta tinggal binasa jangan kau lihat karena apalagi karena semua akan sia-sia itu untuk membela yang tak ganteng dan tak kaya sudahlah tak ganteng tak kaya tak tamat pula pesantren mati jalan tak ada guna hidup mau buat semak dari serdangnya aja. siap serius belajar serius sampai S1 S2 Jangan ada dusta di antara kita. Janji yang sudah kau ucapkan tadi akan ditagih Abdul Somad. Dasawarsa pertama 2020 didirikan 2010 Abdul Somad datang ceramah 2020 dia akan datang lagi kemari 2030. Wow. Reuni Akbar Dua Dasawarsa Mawaridus Salam ceramahlah saya yang sekarang kelas 1 sanawiyah 3 tahun habis itu aliyah 3 tahun habis itu kuliah 4 tahun sekarang kau boleh kelas 1 sanawiyah yang ingus masih meleleh Ustadz ceramah masih menggaru gatal Jangan sepelekan mereka Kenapa? 2030 10 tahun akan datang mereka adalah alumni terbaik Universitas Indonesia. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa dari Jami'atul Azhar Syarif bil Qahirah. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa dari Cambridge University Inggris. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, hafalan Qur'annya mantap, dapat beasiswa full gratis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kembali kemari, kembali ke Medan, kembali ke Sumatera Utara menjadi dokter spesialis. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh dan sejuk, tatap matanya tatapan hafal Quran, masuk membawa jarum suntik ke rumah sakit, belum disuntiknya udah sehat. Ibu sakit apa? Langsung sehat ibu. Suntik ya, tak jadi aku sehat balik aja lah. Bayangkan kalau mereka bukan alumni Mawaridus Salam. Lulus fakultas kedokteran. Rambut tiga warna merah, kuning, kelabu kuku panjang 5 cm hitam saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang cemana dia cebok La haula wala quwata illa billah. Tapi anak mawaridus salam kukunya bersih, wajahnya bersih. Banyaklah mereka yang tak pernah belajar agama, muka rupanya dempul. Muka putih, tangan hitam. Tapi anak-anak Mawaridus Salam, no make up. Kecantikannya bukan karena bedaknya dua inci. Kecantikannya bukan karena lipstiknya, tapi kecantikan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Perempuan itu ibarat bunga. Bunga itu tabiatnya adalah kuntum, mekar, kembang, layu mati layu sebelum berkembang drone angkat tangan semua sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habibi salam alaika salawatullah alaika dah turun yang lama-lama kita basah dia nggak apa-apa kawan sebelah pingsan itu tidak terjadi di Mawaridus Salam karena anak Mawaridus Salam rajin man mandi kami dulu pesantren mana ada tak mandi di rumah mandi susah kerannya dibuka dua kali baru terbuka dulu kami di pesantren tak ada asal dicabut penyumbat langsung mulai lu kami di pesantren tak ada pakai keran, karena keran itu asal dipasang pagi, sore rusak. Asal pasang pagi, sore rusak. Ada ah, cucuk aja pakai kayu. Cuk. Cabut malu. Dingin. Airnya begitu dicopot air dingin. Saya ini orangnya suka penasaran, kenapa lah dingin? Naik saya kata, saya melompat naik ke bak, saya tengok rupanya lumutnya segini. Banyak kawan-kawan saya asal di kelas menggaru. Gatal. Saya alhamdulillah di pesantren tak pernah kena penyakit gatal. Usul punya usul diperiksa-periksa, rupanya golongan darah saya golongan paling mahal, darah paling kuat, golongan B. Ustaz Somad, Ustaz golongan darah paling kuat, golongan B, tidak kena penyakit menular. Itu kena-kena itu kuat insya Allah. Saya pun bangga lah. Tapi Ustadz, inilah yang paling payah donornya. Banyak yang mati mendadak Pak Ustadz. Buktinya sampai sekarang tak mati-mati. Mati dengan takut. Mati Abdul Somad. Seribu anak mawaridu salam siap menggantikan. Betul. Hmm, makanya muhadoroh jangan cabut menurut cabut. pertama-tama menggeletar tak apa-apa hayya naskurullah azza wa jalla allazi qana'tana fursatan saminatan wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad allazi qarajan nasa minaz zulumati ila nur amal unwan fi hazal madarah hazihil muhadarah eh, lupa pula latihan ngomong di depan orang banyak kalau ceramah depan orang banyak, latihan mudoroh, muhadoroh di kelas itu, jangan tengok biji mata orang itu. Jangan kau tengok mata orang. Tengok aja ke depan. Jangan kau tengok mata orang satu-satu, grogi. Tengok, apalagi perempuan, ya jangan. Jadi bilang orang kau ustad gatal. Anggap aja yang di depan tuh semuanya manusia. Hai manusia-manusia, Mau kau tentara, mau kau polisi, mau kau pejabat, engkau adalah semuanya hamba Allah. Kau bernapas dengan udara milik Allah, jantung kau kuasa Allah, paru-paru kau pinjaman Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Apa ditakutkan? Tapi dalam hati aja. Jangan kau cakapkan gitu. Nanti diundang, hai bupati, hai gubernur, kalian semuanya lah makhluk Allah. Kalau Allah mau mau mati kalian semua. Jangan. Singgung lah orang dalam hati aja. Banyak-banyak latihan muadarah. Ustaz Somad, saya orangnya nggak bisa ceramah. Nggak bisa kau ceramah? Tidak. Nulis bagus? Bagus. Ah, tulis kaligrafi. Tengok cantik. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض Cantik-cantik tulisannya, ada diwani, ada kufi, ada sulus, ada nasah, ada rik'i. Yang pandai ngomong, ngomong. Tak pandai ngomong, nulis. Nulis tak pandai, ngomong tak pandai. Jangan kejam kan, sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. habis lah umat ini kalau sedikit-sedikit mati sedikit-sedikit mati artinya semua bakat-bakat di sini diasah di pesan pesantren tapak suci ada nah, ikut ikut tapak suci tadi saya mulai ceramah jam 3 kurang 15 saya akan selesai ceramah jam 4 kurang 15 di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pertama, sumbang untuk pesantren. Sudah. Yang kedua, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kecuali memasukkannya ke pondok pesantren. Tiga, anak-anaknya di pesantren mengasah bakatnya. Bakat ceramah, muhadharah, bakat pramuka, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, mau jadi angkatan darat, mau jadi angkatan udara. Dilatih dari sekarang, siap-siap pramuka. Jangan pramuka cabut. Kawan saya dulu, asal pramuka hilang. Asal pramuka hilang, rupanya naik ke atas atap. Ini gergajinya atap asbes. Dulu lemari kami panjang. Lemari triplek panjang. Ah dijebol itu, jebol. Nah, ini saya ceritakan ya, kalau kalian buat gitu. Dulu zaman saya itu nakal-nakal, tapi anak sekarang ini semuanya baik-baik. Dulu zaman kami kalau ada ustaz ceramah, semuanya menunduk. Kurang gizi. Dulu zaman kami susah. Makan ayam itu dua. Kalau tak ayam itu sakit, kita sakit. Kalau makan ayam. Naman sekarang. Tadi saya menduga ah, ini paling-paling. Di mana kita ceramah nanti? Di pesantren. Yang banyak ini masyarakat apa santri? Santri. Alah paling-paling 30 menit karena santri-santri ini bawanya mengantuk. Ya. Dulu kami waktu jadi santri santri pesantren banyak yang sujud pertama waktu subuh sekali sujud terakhir. Udah salam pun masih sujud ya. Ah, datang ke semua taklim. Kom kom kom kom kom. Tapi di Mawaridus Salam sudah 50 menit Ustaz Somad ceramah, mata jam, mata santri masih melotot. Itu menunjukkan makanannya sehat-sehat bergizi. Hmm. Ini perlu, ini perlu saya ceritakan ke ibu-ibu ini. Banyak mereka ini yang sekarang bimbang anaknya masuk pesantren apa tidak, masuk pesantren apa tidak, masuk pesantren apa tidak. Apalagi sebagian orang pula menceritakan jangan masukkan anakku pesantren, makanannya tak bergizi, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe demam sakit mati. Siapa bilang? Nih, anak Mauridus Salam sehat-sehat. Tatapan matanya tajam-tajam. Dari tadi mendengarkan ceramah dengan baik. Itu menunggu menunjukkan mereka se sehat. Kalau sakit udah nguap lah dia, kurang gizi, kurang oksigen. Ustadz baru ceramah 5 menit, kuda nil sudah muncul. Yang laki-laki sehat, yang perempuan sehat. Banyak juga kadang kalau saya ceramah di SMP, di SMA, yang laki-laki Kenapa? Karena di sebelahnya perempuan. Tapi di Mawardu Salam, mana bisa? Ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang memisahkan. Jauh jaraknya. Senyum-senyum dari sini, salah-salah, ingat ke nenek-nenek di sebelah. Bukan langsung dekat-dekatan. Di sekolah umum dekat-dekatan. Nah, sini mana bisa? Tengok, milik diri di sini. Hmm. Ah. nenek-nenek mohon maaf nenek nenek-nenek lah yang doanya makbul betul nenek itu doanya makbul dia tuh ada mikirkan dunia lagi makanya tadi banyak nenek-nenek masukkan gelang sama rantai ke kotak-kotak aku dah mau mati aja Pak Ustaz ambil lah Pak Ustaz ambil, ambil. ambil. pas dibawa ke toko Cina mau dijual ayah imitasi lah Masya Allah, rupanya anak pesantren bukan hanya pandai bahasa Arab, bukan hanya pandai bahasa Inggris, bukan hanya hebat ceramah, bukan hanya hebat kaligrafi, tapi pandai juga melukis dan menggambar. Mana buktinya? Tuh dinosaurus. Digambar. Nah, coba kalian mm, gambar pula gambar Ustaz nanti. Kalau gambar saya gambar lah yang sedang bagus. Ini kadang jamaah ini ngambil gambar pasti ambil gambar sedang mata melotot mulut gua. Masya Allah, tabarakallah. Itu mobil-mobil cantik-cantik, mobil-mobil mahal-mahal, gedungan bagus-bagus, duit, pakaian, baju, semuanya akan tinggal binasa. Tapi yang kekal abadi, pondok pesantren. Mati Abdul Somad, dikuburkan di Riau. Sampai beritanya ke Mawaridus Salam, seribu anak mawaridus salam mengirimkan fatihah ke makam Abdul Somad. Apa pula tepuk tangan orang mati? Mestinya sedih lah. Oke, kita ulang sekali lagi. Mati Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Seribu anak mawaridus salam akan mengirimkan Al-Fatihah. Terang kuburnya, lapang alam barzahnya mati tepuk tangan Tepuk tangan mereka itu bukan karena matinya Ustaz Tepuk tangannya mereka karena mereka santriwan santriwati yang membalas budi baik gu guru Nih hadir di sini guru saya yang mengajarkan saya hadis pertama kali yang membacakan saya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Mukarram Ustadz Dr. Randus Haji Syukur Abrazain guru saya di Muallimin dulu Al-Wasliyah hadir bersama saya hari ini makanya dari tadi saya tak ada menengok ke belakang takut hilang ceramah jadwal saya kita kalau ada guru kita di belakang itu hilang bahan ceramah kita makanya dari tadi saya tak ada menengok ke belakang fokus saja ke depan Ustadz nih Ustadz kurang ajar, gurunya belakang di belakangnya pula. Di mana aku lagi mau ceramah? Tak kalau ceramah pinggir sana, nanti ini pula mengamuk. Ceramah di sini ini pula mengamuk. Kalau gitu mana? Terjun aja ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, kalau dia masih pohon kecil, dia mesti dimasukkan ke dalam pot. Ya makanya mesti ditunjukkan kalau dia tak tahu. Kalau dia pohon kecil mesti dimasukkan ke dalam pot, polybag. Supaya apa? Supaya akarnya tidak dimakan kuman, supaya batangnya tidak dimakan ulat. Dijaga. Nanti kalau dia sudah kuat, baru ditanam di luar, tidak lagi pakai pot. Paham maksud saya? Yang tak paham nganggu aja. Anak kecil masukkan dia ke pot nih, pot Akarnya dijaga, batangnya dijaga. Semua mau memakan ini. Ini datanglah kuman mau memakan akar, datanglah ulat mau makan, datanglah ulat mau menyerang pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk, pucuk. Makanya dijaga dia di sini dipelihara. Setelah dia kuat nanti baru dipindahkan keluar. Kalau sudah batangnya kuat coba ditengok yang di luar. Ada pakai pot lagi, ada, ada, ada. Mana ada lagi? Di sini dia biarkan enam tahun, tamat dari sini nanti dia akan terbang ke Yogyakarta, dia akan terbang ke Jakarta, dia akan terbang ke Kairo. Biarkan dia sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang membangun Sumatera Utara. Takbir. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Ini anak mau pergi, ma, aku ke pesantren ya jangan, nanti aku mati. Ma aku mau ke Mesir ya jangan. Akhirnya anak jadi hantu. Biarkan anakmu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Nanti ibu mati, bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Mereka yang akan bangun tengah malam berdoa, Rabbil firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kekal abadi. Ini anak di dimasuk pesantren tak boleh. Anakmu ke Mesir tak boleh. Anakmu sekolah jauh tak boleh. Malam minggu, malam ahad diajak karaoke. Kemesraan ini Mati. Ah, mati bu, dinyanyikannya lagu. Mama. Mati bapak, dinyanyikannya lagu. Ayah dengarkanlah. tahan hmm, tahankanlah makan lagu di alam barzah. Tapi anak-anak kalian mereka lah yang akan membacakan Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin lapang kuburmu Pak terang makammu Bu sekarang banyak anak-anak tak pandai baca Quran ziarah ke makam maknya nangis dia mak aku tak pandai baca Yasin ah, kau dengarkan jalan MP3 ini Tahankan. Salah siapa? Salah anak apa salah orang tua? Tak boleh kalian bilang salah orang tua. Diam aja. Salah anak apa salah orang tua? Apa pula anak? Anak udah betul. Walaupun kalian sudah belajar nak, walaupun kalian sudah belajar agama, pulang ke rumah tetap sayang sama orang tua. Jangan mentang-mentang santri mawaridus salam pulang ke rumah, mak duduk, ayah duduk, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullah, wabarakatuh. Bukan begitu. Tetap jaga akhlakul kari karimah. Ayah, ayah kenapa tak sembayang? Jangan kau atur-atur sembayang. Uang sekolahku pun aku ngasih. Guru kau pun aku yang ngasih. Nyanyian urus-urus aku. Aku mau sembayang mau tak sembayang, bukan urus aku. Ayah, kawan ayah yang kemarin ingat tak kawan ayah? Iya, mati udah. Apa? lembut tapi mengena lebih baik daripada keras tapi tak kena betul itu namanya ilmu itulah ilmu ilmu itu bukan seradak seluruh tak tentu arah yang seradak seluruh tak tentu arah itu bukan ilmu babi <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang siang ini merasa amat sangat senang. Kenapa? Karena saya sedang ceramah di depan orang yang di tangannya ada masa depan satu. Cobalah kalau saya dibawa tim Medan. Ustaz Somad, besok kita ceramah di mana? Panti Jompo. Mana mungkin saya semangat macam ini? Slow-slow aja saya. Eh, Bapak Ibu sekalian. Eh, mudah-mudahan kita husnul khotimah semua. Banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullah. Rabbal Mana mungkin saya bertakbir di depan panti jompo? Takbir! Matilah dia mendengar. Saya sedang berceramah di depan orang yang di dalam genggaman tangan mereka ada masa depan. Abdul Somad masa lalu, guys. Masa lalu. Abdul Somad sudah tua, mata pun sudah rabun, lutut pun sudah sakit, ceramah tak kuat lagi suara ini ceramah suara mengaum menggelegar ini bukan karena suara mikrofonnya mantap sound sistemnya oke okay. coba kalau ceramah di kampung yang sound sistemnya tak bagus mau oh, mati suara kita keluar tak keluar tapi di Mawaridus Salam Masya Allah Tabarakallah Mawaridus Salam punya convention hall, tempat menampung orang. Tadi begitu hujan saya tengok, astagfirullah hujan, bubarlah pengajian ini. Begitu sampai rupanya tenang. Tidak perlu pakai AC karena angin masuk keliling. Bagus, ditutup di ruang tertutup. Berapa orang yang bisa masuk? Dibuat di ruang terbuka. Ramai semuanya masuk. Tentara ada, polisi ada, pejabat ada, kori ada. Kalian mau jadi apa? tinggal tanya kepada mereka. Kalian cita-citanya apa? Tinggal tanya kepada mereka. Ingin jadi kiai, ingin buka pesantren, datang ke kiai. Pak kiai, aku ingin jadi kiai. Gimana cara buka pesantren? Tak merasa tak layak jadi kiai, datang ke Pak Polisi. Pak Polisi, aku mau jadi Kapolres. Gimana caranya? Datang ke Pak Dandim. Pak Dandim, aku ingin jadi tentara. Bakat kalian, kenali bakat kalian di mana. Ibu kenali anaknya. Ibu eh, dulu anaknya gimana? Anak saya ini suka main air aja Pak Ustaz. Angkatan laut. Kenapa? Oh, anak ibu ini, anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz, dokter. Tapi dia tak betul sekolah, sabu-sabu berarti. Na'udzu na'udzubillah. Tekuni apa yang kau bisa, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Apa yang kau bisa, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Jangan kau tekuni kau yang terpaksa. Maka nanti stres. Suka berceramah ngomong depan orang banyak. Tekuni. Ada orang yang tak bisa ngomong depan orang banyak, tapi dia hebat di IT. Oke, masuk fakultas sains teknologi. Tak ada jumpa orang. Siang malam pagi, siang malam sama komputer aja. Bininya pun laptop. Oleh sebab itu maka tekuni Yang menyelamatkan mereka ini ada kita bu Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Ibu menyusukannya 2 tahun. Tiba-tiba dia hanya menjadi LGBT. Tiba-tiba dia hanya menjadi pecandu narkoba. Menyesal ibu punya anak. Tapi hari ini ibu bangga yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Mawaridus salam. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Di saat waktu terkabulnya doa hujan lebat, di saat petang sudah kusampaikan tak juga mereka mau memasukkan anaknya ke pesantren ah tengok aja lah anak kalian nanti tengok lah saya bukan ngancam tengok aja lah dua tiga bulan nih kena lim kambing deh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat disampaikan Al Fakir Abdul Somad. Banyak cakap saya ini tidak sesuai di pesantren karena ceramah saya ini ngalor ngidul saja ceramah saya ini lepas saja tidak sesuai dengan adab-adab pesantren mestinya di pesantren itu ceramahnya santun ini contohnya kalau ceramah di pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi saya tak bisa begitu brother saya lepas-lepas saja tapi insya Allah semuanya bisa bapak ibu tangkap bisa Orang kalau udah keluar duit susah hati memang susah jawab memang terserahlah Pak Ustaz pertama wakaf yang akan kekal abadi kedua solusi menyelamatkan anak dari LGBT narkoba pergaulan bebas HIV AIDS adalah pondok pesan ketiga anak-anak latih apa bakat kalian kaligrafi ceramah mau jadi apapun di pondok pesantren yang keempat maka yang keempat orang tua mesti menyelamatkan kalau tidak diselamatkan anak di pesantren, nauzubillah serangannya luar biasa. Mawarido salam. Mantap. Tempat lain mana ada ceramah gitu? Tempat lain assalamualaikum, dah balik selesai. Sini ada pula assalamualaikum, ada pula mawarido salam. Takbir. Mawarido salam. Mau harus salam. Kalau assalamualaikum jangan. Ya. Assalamualaikum tetap. Yang belum habis salamnya assalam sukses gitu. Oh, assalamualaikum. Mau harus salam. Di akhir majelis, mari kita sama-sama mohon kepada Allah. Semoga semua anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadi